Thank you. see. lepas dari pandangan hidup yang dilestarikan dalam adat istiadat dan pelaksanaan upacara membangun dan silahkan dibaca thought. karyawan saya mulai asistensi asistensi juga tugas ini mau dipilih bu yang mau dikerjakan ini mau mau dipilih sendiri. surat oh. ini oke format tugasnya dia A3 baik di korel dan sama hasil print A3 konsepnya sekarang dites kan jadi masih konsep saja itu konsep masih di awal dari eh, di kawasan tes ketika desain nanti sudah mulai 3D Thank you. paham tolong bertanya ya Gracias. gampang layan 应该。 belakang batu ini paham kalian?

ada Yasir, yasin, dan di belakangnya Yasir. Sema mpatana makna baru, bentuk baru dengan makna tetap, bentuk dan maknanya baru. Sama-sama ya ya. de Ito ano tanito? tiga tugas yang sama ya. ini bisa sharing. Tapi pasti beda-beda lah pemikirannya. Oke, ada yang mau bertanya? Jangan takut bertanya. Sudah ya sih? kenapa saya pilih bangunan bangunan ini saya mau ini rencana Pak kamu mau bermain di mana ini kalau galeri investor Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya